Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini membawa barokah, membawa pahala yang besar berlipat ganda. Allahumma amin. amin. Para santri yang dirahmati oleh Allah, saya mohon ampun, mohon maaf kalau sekira nanti bahasa yang saya sampaikan mungkin ada cakap-cakap yang sedikit-sedikit kurang dimengerti. Karena saya juga tidak pandai bahasa Melayu. Kadang-kadang Ustadz Ahmad Syahdan ini bicara, saya menangkapnya separuh-separuh, setengah-setengah juga ya. Tapi mudah-mudahan walaupun berbeda bahasa, Kemudian kalian mengerti juga ya, berbeda bahasa tidak menyebabkan perpecahan, justru berbeda bahasa adalah suatu keindahan yang bisa dipersatukan. Allahumma amin. Para santri yang dirahmati oleh Allah, saya tidak ingin menyampaikan ceramah di tempat sini atau pengajian ya. karena sudah tiap hari mengaji di sini ya. Tapi saya berbagi pengalaman boleh ya berbagi pengalaman ya. Saya juga akan bertanya sama Ustaz Ahmad ini. Saya ingin tahu juga target target utama pendidikan di tempat ini itu apa Ustaz? Kan beberapa iya, tempat ya. pendidikan itu ada yang tahfidzul Quran. Targetnya adalah hafal Al-Quran hmm. gitu ya. Saya samakan dengan di Indonesia ya. Di beberapa pondok pesantren targetnya macam-macam. Banyak banyak macam. Bagus-bagus semuanya, elok-elok, cantik-cantik. Ada yang targetnya itu harus bisa baca kitab. Kitab-kitab ulama salaf. Ya, kitab yang tak tak pakai harokat tuh, ya. Ada targetnya. Nah, jadi kalau jadi ustad jadi ulama adalah pinter baca buku. ini targetnya ini khusus belajar Al-Quran mulai hafal Al-Quran, mengerti tafsir Al-Quran, nanti menginjak kepada namanya kiro asap iya, macam-macam baca Al-Quran, ya. Misalnya kita pernah dengar di kaset-kaset, ya, ada orang eh, yang membaca wadduha, ada yang membaca wadduha, ya, pernah dengar? Nah, itu namanya ilmu kiroah, namanya kiro kiroah sabiyah, tujuh bacaan. Ada yang targetnya ke sana, ada lagi yang pesantren punya target muridnya harus pandai, harus pandai cakap bahasa Arab. Ya. Nah, sehingga dia pinter berbahasa Arab. Ada juga di Indonesia yang targetnya bahasa Inggris. Bahasa Padahal di Indonesia, tapi target pesantren pakai bahasa Inggris. Ada pesantren namanya pesantren Gontor, itu targetnya bahasa Inggris. Macam-macam ya target. Nah, saya ingin tahu dulu targetnya di sini itu Arah mana Ustaz? Pertama sekali kita memang uh, tanamkan pelajar ini menghafaz Al-Quran 30 juzuk. Oh, menghafal Al-Quran 30 juzuk. Lepas tu kita akan ambil pelajar ini untuk hafaz hadis uh, paling kurang eh, hadis 40 Uh, Imam Nawawi itu dia hafaz semuanya. Hmm. Uh, kemudian kalau sekiranya dia Dah uh, bi- <coughs> uh, dalam bahasa Arab pun ada juga kelas bahasa Arab. Hmm. Maknanya lughatul Arabiyah itu ada um, belajar nahu ya, ada ya, itu semua itu pelajaran agama dan akademiknya juga kalau sekiranya ada periksa mereka periksa yang akhir itu di Malaysia periksa wajibnya SPM namanya sijil hmm. pelajaran Malaysia sijil tinggi Malaysia itu boleh mereka masukkan ke dalam universitas oh. uh, Tapi di sini juga kita boleh juga hantar pelajar hari uh, apa ni anak ah, Abuya Abuya uh, eh, Said Ahmad hmm. Muhammad udah udah datang sini. Hmm. Tapi bukan bangunan ini, bangunan yang sebelumnya. Uh, pada mulanya dia mau datang uh, dia di, diminta ziarah rumah ada seorang datuk. Datuk K dekat sini ada seorang datuk. Jadi dia datang ke sana dia langsung bila saya datang ke dia saya kata ziarah tempat saya dia bila datang ke situ dia kata oh saya ingatkan saya datang ke rumah dat orang besar orang eh, orang menteri tapi rupanya Allah suruh datang lagi rumah lagi besar lagi jadi dia ada minta pelajar pelajar ini boleh sambung ke tempat Abu Abuya di Mekah ha uh, insyaallah kalau ada semangat ini pelajar-pelajar ini mau dihantar ke sana alhamdulillah ah, dan di Yaman juga boleh ah, boleh hantar ya hmm. dan yang paling penting sekali kita bukannya didik ini pelajar mau ilmu saja. Yang penting perubahan kepada akhlaknya yang murni, akhlak yang baik. Itu yang kita nak tanamkan pelajar. Kalau belajar ilmu banyak sekolah-sekolah eh, pondok-pondok di Malaysia banyak. Hmm. Tapi ini adab akhlak kadang-kadang cakap dengan guru hanya hoi hoi hoi kadang-kadang hanya tegur macam itu tak ada kata asal. Lah. Ustaz hmm. macam ustaz pergi di tempat Eh, Jawa ni pengajian Jawa tak sama juga dengan pengajian-pengajian ilmu di mana-mana. Mereka hormat guru itu sebelum jumpa guru dia sudah uh, apa nama uh, menghadap itu dengan dengan lutut bukan dengan ini dengan lututnya dia sudah jadi jauh dia hormat. Ha, ini pesantren ulama-ulama Wali Songo. Ha, mereka ajar begitu. Ha, jadi ustaz nak kamu dididik macam itu juga. Ha, lebih kurang. Alhamdulillah. Jadi targetnya para santri ini harus tahu ya itu yang kita apa namanya kita inginkan bisa jadi betulan ya saya ingin berbagi karena saya ini sebagaimana tadi cakap-cakap sama Ustadz saya di di rumah ya di, di tempat saya juga ada santri-santri macam kalian ini ada yang jumlah besar ada jumlah sedikit kayak demikian itu kita juga punya target-target tertentu, pondok-pondok banyak. Terus juga juga kita mencetak orang-orang yang bisa menyampaikan ilmu agama, cakap ya, apa hmm. namanya? Tazkirah ya. Iya. Ada yang belajar bahasa Arab. <coughs> Saya kalau bahasa bahasa bahasa Arab itu Ustaz kalau pagi ini kalau di sana seperti apa ya diadakan hiwar ya hiwar eh, dua-dua perbualan ya hmm. jadi tiap pagi Misalnya ini sudah dua tahun, ini dua tahun kan berarti seirama ilmunya iya, sama. Iya. Saya suruh berdua di sini Ustaz. Hmm. Sudah cakap berdua. Saya tak tengok nahu. Yang hmm. penting kau cakap berdua, kau bisa bahasa Arab. Hmm. Nah, sudah. Lama-lama juga kan ada pelajaran tambahan-tambahan kan hmm. ada di kelas. Nah, itu juga sangat penting. Jadi kalau nanti arahnya sudah ke arah apa namanya? bahasa, belajar bahasa semacam itu. Kalau hafat ini juga perlu. Adik-adik ini punya kawan. Kawan apa ya? Uh, duet begitu ya. Kalau orang sini apa saya tak tahu ya namanya. Kawan kawan mudakaroh Uh, eh, ya, itu macam grouping juga Ya, hmm. grouping ya. Misalnya ini hafal berapa sekarang? Hafal berapa jus Hafal berapa jus Empat juz. Cari kawan yang hafal empat juz juga. Ya. Tak harus menunggu guru. Jadi nanti misalnya ini juga empat juz. Nah, berdua berkawan. Nah, nanti berkawannya bagaimana? Ya kalau duduk, ayo kamu baca juz pertama, nanti aku lanjutkan. Terus begitu. Jadi hafatnya kuat. Tak harus menunggu kelas. Kadang-kadang pelajar-pelajar itu kalau tidak kalau apa namanya? agak malas-malasan nunggu ada ustadz datang, store gitu ya. Kalau orang betul-betul mau hafat Al-Qur'an tidak begitu dia duduk di mana di sana sama kawannya berdua ya dah sama baca mushaf begitu nah, sudah sampai nah, dia betul-betul baca kalau misalnya ingin hafat semuanya alhamdulillah kalau misalnya ingin eh, ingin hafat 10 juz orang harus gimana caranya 10 juz itu seperti hafalnya baca surat al-fatihah kita kan baca surat al-fatihah tanpa mikir ya kita bangun tidur misalnya tidur Tiba-tiba guru kita mengatakan Al-Fatihah. Langsung bangun, langsung baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Langsung hafal sampai walau Walabdolin amin, tidak salah, betul ya Karena sudah terbiasa di sini Nah kalau 10 juz Harusnya semacam itu Ya Kapan bisa semacam itu? Ya kalau tadi itu Sikit-sikit kita beradu dengan kawan Kau juz satu sampai segini misalnya berapa ayat saya lanjutkan tiga ayat terus sepuluh ayat dilanjutkan terus begitu jadi hidup benar-benar terus untuk uh, menghidupkan apa yang ditargetkan tadi kalau ngapalkan hadis juga demikian kalau zaman sekarang tidak seperti zaman Imam Nawawi seperti zaman Imam Bukhari ya zaman sekarang perlu pelatihan-pelatihan kalau memang arahnya ke sana ya pelatihan semacam itu ya ini harapan Ustaz ini berbagi berbagi pengalaman Ustaz. Ya. Nah, saya juga sekali lagi saya mohon ampun, mohon maaf saya tidak ceramah di sini tidak tazkira ya, tapi ingin berbagi saja. Saya juga di tempat saya hari ini saya pergi ke Malaysia, nah, anak didik atau santri-santri ada 20 orang. Saya kirim ke desa. Saya tinggal, mereka hidup dengan orang desa. Orang Dan apa di sini? Santri itu murid. Oh, murid, murid ya, murid. murid yang dihantar ke Eh, pedalaman. Ke pedalaman. Hmm. Pedalaman di situ ada masjid, ada beberapa musola, ya. Sudah mereka hidup dengan orang pedalaman, orang masyarakat setempat, ya, orang kampung. Ah, nah, hidup di nah, rumah. Nah, nah diantar ke situ. Kita ah. hantar ke Felda, Felda Pahang, ah. Felda eh, ke Kelantan. Hmm. ha, ah, Macam itu ya. Nah, iya. nah, sudah saya tinggal. Saya sekarang sudah hampir 10 hari. Nanti saya pulang tanggal 1 ya kurang lebih berarti setengah bulan. Mereka harus berani hidup dengan masyarakat. Nah, kalau pagi mereka ikut bekerja. Ikut bekerja tadi bikin apa? Lampu ya tadi ya. Hmm. Semacam bikin lampu. <laughs> Ya. Tapi kalau asar mereka harus pergi ke tempat musola. Kalau di situ ada pengajian atau ada pendidikan anak-anak kecil ya, anak-anak kecil, anak-anak tingkat apa dasar ya. ya dasar Nah, kayak tadi, sekolah kan. rendah. Sekolah rendah. rendah. Maka harus berani untuk ikut jadi ustad, Ya, walaupun kecil kayak gini harus bisa mengajar adik yang lebih kecil. Saya lepas. Nah, yang besar mengajar orang tua orang tua. Nah, selama berapa? Setengah bulan. Tapi nanti penutupan program itu tanggal 5 Februari. Berarti kalau lengkap 20 hari, Ustaz. 20 hari. 20 hari saya lepas. Ya. Kalau maghrib sampai isya harus berani kadang-kadang memimpin maulid ya kayak tadi siapa tadi Adi, Usama. Nah, kan memimpin namanya ya. Tapi semuanya kalau suaranya tak, tak cantik, tak elok, harus bisa memimpin bacaan tahlil. Karena untuk orang mati itu ya, harus bisa. Ya, terus harus latihan, menghafalkan. Doa tahlil juga dihafalkan. Ya, bacaan tahlil juga dihafalkan. Ya, dibaca. Paling tidak lancar bacanya. Ya, sukses bacanya, bagus bacanya, elok, cantik bacanya. Kalau udah hafal, itu harus bisa. Walaupun adik-adik semacam demikian kecil-kecil, kalau sudah terjun harus bisa. Ayo, ini orang tua-tua, ada orang meninggal dunia. Ayo baca sholat, sholat jadi imam, belajar latihan. Ya, kemudian latihan baca tahlil, latihan do baca doa tahlil. Itu begitu. Ah. Kalau habis itu, maka perlu belajar tadkira. Ya, harus bisa kira Saya bisa praktek Ustaz ya di sini ya. Iya. Nah, saya kalau mengajari murid-murid itu belajar kira bukan yang tinggi-tinggi. Saya suruh cerita. Mana yang dua tahun di sini saya ingin tahu ada saya dua minta tahun. dua tahun. Ada dua orang kalau dua tahun atau deket-deket dua itu, tahun. Sama. Usama. Sama dengan sama di sini Usama. Ya, sama, sama di sini. Sama siapa? Nasrudin, Nasrudin. Nasrudin. Hmm. Eh, Nasruddin di sini. Eh, ya, saya kalau mengajar para murid itu saya suruh terkira, bukan dengan dalil, bukan dengan dalil Al-Qur'an, dengan hadis, bukan. Pertama-pertama suruh cerita. Cerita pengalaman pribadi. Coba cerita sama saya rumahnya di mana, ya, keluarganya berapa, ya kakak adiknya kemudian apa yang menarik apa yang seneng hobi hobi ya hobi hobi hobi apa di rumahnya coba cerita mas saya langsung saja Bismillahirrahmanirrahim adik saya jumlahnya sekian kakak saya jumlah sekian ayah saya namanya ini cerita macam cerita biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ini saya Muhammad Osama Zaid bin Jamil tinggal di Gombak. Hmm. Adik beradik ada sepuluh. Ha, kakak ada empat. Uh, adik dan uh, ah, kakak dua, adik dua. Yes, hobi? Hobi uh, badminton. Badminton. Hmm. Siapa lawan yang tangguh di kampungnya? Lawan kau yang paling tangguh siapa? Yang handal, paling handal. Cerita, gimana main badminton? Badminton gimana? Nah, kan, karena jarang cakap, Ustaz. Hmm. Nah, seperti ini saya, Ustaz. Hmm. Ya. Coba sekarang berdiri. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, berdiri, berdiri. Ini praktek begitu saya, Ustaz. Hmm. Tak pernah saya serius-serius, Ustaz. Tadi kan udah cerita ya. ya. tadi kan duduk ya. Coba cerita jangan lihat saya cerita sama kawannya. Mana kawannya yang deket siapa? Kawan kau yang deket siapa sini? Sebut namanya. Ya, cerita sama sama dia. Sama kamu di rumah ngapain saja? Apa yang dikerjakan di rumah? Saya kepingin dengar. Eh, jangan cerita, jangan lihat saya ya. Coba bismillah. Tamannya siapa temannya? Azim, saya mau cerita. Jangan pakai bismillah. Azim, saya mau cerita. Cerita sekarang. Azim berdiri. Azim berdiri biar cerita. Dia terus cerita. Coba. Cakap, cakap. Azim. Bilang, Azim. Saya mau cerita. Di rumah. Di rumah. Saya suka badminton. Saya suka badminton. Ya, terus. Suka apa lagi? begitu hmm. main bola nanti lama-lama terbiasa dia bisa cakap nah setelah itu berapa kali dia sudah pandai baru kasih satu hadis nama ingat tahu terang-terang <coughs> bisa sekarang Azim yang cakap kau suka apa Azim Hah? cerita futsal yang tahu apa futsal aku tak tahu futsal itu apa <laughs> apa futsal itu ya gimana bola macam bola gitu Coba cerita futsal itu apa? Ustaz, saya suka futsal. Bolanya macam apa, warnanya apa? Coba cerita. Hah? Bolanya bulat ya? Oh, saya kira kotak begitu ya. saya saja. Baik, duduk, baik duduk. Baik, terima kasih. Siapa namanya? Muhammad Ahmad Nasruddin Kamal. Itu namanya siapa? Najib Asrafi. Minta tolong ya. Coba duduk di situ berdua, jangan cuma berhadapan-hadapan. Coba duduk agak ke sana sedikit. Jauh sedikit. Ya, jauh sedikit. Berhadapan-hadapan. berdepan. Berdepan, berdepan. Nah. Sudah kau cerita pengalaman hidup ya, pernah sekolah atau di mana atau di rumah mungkin di sungai atau apa sama dia cakap ya lima menit ya nanti ketika kau lima menit cakap sama dia lima menit coba eh, Bismillah mau cakap apa -apa? Ah, untuk keberanian yang keras ya cakap apa saja ini kalau biasa cakap itu kalau begini kan resmi dia iya. dia merasa resmi kalau suruh cerita biasa kan tidak resmi kan harus resmi yang keras biar kawannya dengar biarkan jangan ditegur kalau ada orang cakap Biarkan, salah tak apa-apa. Ya, salah tak apa-apa. Terus. Ya, sudah cukup. Nah, ini catanya nanti misalnya 10 menit, Ustaz. Sekarang ganti kau cerita. Suka makan apa? Di rumah suka makan apa? Cerita, eh. Sate, sate. Tak suka sate. <laughs> ya, semacam ini Ustaz. Sekarang siapa yang yang sudah sudah tadi eh, dua tahun ya? Kira-kira coba bicara sedikit tentang kebersihan itu termasuk dari iman, ya. Nah, kau kasih terkira, kasih nasihat biar kawan kamu ini jaga kebersihan karena kebersihan itu termasuk daripada iman. Coba kasih nasihat. Siapa namanya tadi? Siapa namanya? Najib. Kau baju harus bersih. Punya sarung, punya celana harus bersih. Eh dimulai dari situ coba. Najib. Gitu, <coughs> kemas. Ya, hmm. cukup, cukup. Ini zat saya kadang-kadang mengambil waktu, ya balik kembali, kembali, ngadep sini. Hmm. Saya kadang-kadang mengambil waktu seminggu tiga kali waktu luang. Nah, itu nanti misalnya ke, ke sini ini zat jadi para murid ini ramai zat iya. Ramai. Berdua sama ini, ini berdua sama ini, berdua sama ini, cakap-cakap ini ramai. Cuma ramainya itu ada ilmu. Ramainya cerita, ramainya lama-lama berdiri gantian. Nah, yang satu berdiri, coba aja berdiri tanpa ceramah ya, tanpa coba berdiri. Nah, yang satu duduk ngadep ke sini misalnya. nah, maaf, maaf, ngadep ke sana, ngadep hadap sana, hadap. Ah, ah begini. Coba ini yang mendengar Ustaz ya. Hmm. Ini kan belajar belajar berdiri Ustaz. Bicara Assalamualaikum, Waalaikumsalam coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, semacam itu. Terus duduk, sekarang duduk. Ganti dia yang berdiri, dia yang duduk Ustaz mendengarkan. Nanti berarti dia ini belajar ceramah untuk berdiri. Nah, sekarang kalau misalnya seminggu satu kali diadakan semacam itu, satu bulan dapat empat kali latihan, pelatihan empat kali. Ya, kalau satu bulan empat kali, satu tahunnya berapa? Kali dua belas. Kalau libur Ramadan sama Idul Fitri, sebut saja liburnya dua bulan, sisa sepuluh. Berarti latihannya bisa empat puluh kali. Jadi mondok atau belajar di pesantren satu tahun sudah dilatih 40 kali bicara. Tidak waktu mengambil waktu lama tidak. Sejenak. Cukup 5 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit. Cukup. Tapi kan lama-lama mempunyai hobi. Nah, lama-lama mempunyai hobi ya. Akhirnya cakap-cakap. Lama-lama sudah. Yang itu pertama, itu latihan. Kedua, yang suka baca, baca dikasih buku-buku seperti antum kemarin saya itu punya ah, di sini saya tahu ya jadi saya juga punya buku-buku bahasa apa namanya bahasa Indonesia bahasa Melayu ya bahasa Melayu. kayak kemarin terjemahan-terjemahan ya terjemahan ini terjemahan itu ya itu itu ada sudah kan penulis-penulis kan pinter mereka sudah mencari dalil mencari ini itu satu tema ini baca nanti sampaikan pada kawannya nah, nah nanti kalau sudah terbiasa Bolehlah. Misalnya sebulan sekali, sebulan sekali ambil waktu satu hari. Saya biasanya gitu sebulan sekali. Ini ceramah didengarkan oleh semuanya. Hmm. Jadi namanya ganti bukan Ustadz Ahmad ya, tapi Ustadz Najib ya. Ustadz Ahmadnya ikut mendengarkan. Saya mendengarkan di pojok. Ya, yang ceramah macam-macam berdiri ya Ustadz Najib ya. Hari ini jadi Ustadz Najib. Besok Ustadz siapa? Usama. Itu sebulan sekali Ustaz. Nah, lama-lama mereka terbiasa. Nah, kalau sudah sering di pondok, sering terlatih, kalau di Indonesia itu banyak surau-surau. Surau-surau banyak. Kita tawar sama nazirnya, nazir, nazir ya. ya Nazir misalnya di sana ada orang 100 jamaah sholat. Ya, selepas maghrib jamaah sholat. Kita tanya, Najib sudah berani enggak? Kan sudah sering di sini, sudah enak, sudah pinter, sudah pandai ya. Tak takut, ya, tak khawatir. Berani ndak sekarang mengisi di mana? Ceramah di surau. Oh ya, sudah berani Ustaz. Nanti Ustaz bilang kepada Nadirnya, Nadir, saya punya murid namanya Najib. Wah, di pondok sudah bagus. Saya biar latihan. Jadi bukan nasihat, bukan jadi ustadz biar santri saya, biar murid saya ini latihan berani kepada masyarakat. Kasih aja waktu 10 menit, tak apa-apa. Ya, yang suruh suruh deket-deket yang kenalan-kenalan ini deket. Hmm. Sudah. Nah, lama-lama nah, kalau masyarakat seneng, wah ini anak muda ini bagus nih. Lama-lama diundang, lama-lama jadilah pencerama penceramah iya. Seperti itu Ustaz. Iya. Saya pelatihan-pelatihan mereka. Di samping ada pelajaran Al-Quran, ya, ada pelajaran hadis, pelajaran fikih, pelajaran itu sesuai dengan kurikulum program yang sudah ditetapkan oleh pesantren. Tapi tadi itu pelatihan-pelatihan. Di hari-hari lain waktu sudah selesai ada pelatihan pembuatan apa tadi? Uh, kemahiran. ya ada, ada ini semacam itu. Jadi hidup, pesantren jadi hidup. Maka kalau semua sudah merata ya, semua sudah punya eh, keberanian untuk uh, tazkirah ya, untuk ceramah tazkirah. Sudah dikirim ke Pahang. Ya, ayo kita kirim, kita hantar ke Pahang. Sudah di sana setengah bulan. Kan sudah pandai cakap, pandai ceramah, pandai ini. Ya. Nah, nanti ketuanya dibagi misalnya sekian ini dibagi tiga. Ini berapa ya? 20 misalnya, bagi tiga atau bagi dua. Nah, misalnya ini sebab Usama memimpin kelompok ini. Nah, kita taruh Pahang Timur misalnya. Nah, yang siapa Naz, na, na, Najib tadi kelompok sini. Kita taruh Pahang Barat. Begitu dan seterusnya. Nah, nanti sudah kadang-kadang kalau misalnya Pahang kan jauh saya juga gitu ngirim. Kalau kalau di sana setengah bulan, wah saya program saya hanya setengah bulan berarti saya setiap lima hari saya mau datang ke sana. Hmm. Hari pertama menghantar, ah, nanti hari kelima saya datang. Saya ketemu sama murid-murid, gimana di sini enak enggak? Oh, Oh ya, betah ya, betah. Gitu. Kita tanya kepada masyarakat, bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu? Oh iya, jangan suruh pulang dulu. Itu biasanya begitu masyarakat. Ya, suka. Ah, sudah kita pulang. Hari ke-10 kita datang. Gimana? Ada pengalaman apa? Begitu. Terakhir penutupan. Penutupan kita pamitkan, kita izinkan sama masyarakat bahwa ini kewajiban mereka masih belajar. Misalnya kita program misalnya 4 bulan sekali atau setahun, dua kali. Kalau tempat saya setahun dua kali. Ini bulan Maulid sama menjelang Ramadan kalau tempat saya. Bulan Maulid menjelang Ramadan. Begitu ini pelatihan-pelatihan. Jadi anak didik jadi di tempat saya sekarang murid-murid itu sama dengan kalian usianya. Tapi kalau misalnya ustadz ini datang ada anak kecil demikian dibawa ke depan, ayo ceramah, ayo tazkirah. Dia langsung tazkirah otomatis. Tak pakai pikir karena sudah sering latihan. Ya. Sama kayak tadi ini kan, ayo baca kosida Karena latihan kosida Jadi bacanya kosida kan gitu, latihannya kosida Ustaz. Ini ayah baca Qur'annya, apalah yang dihafalkan. Karena latihan, maka dia keluar Al-Qur'annya. Kan gitu. Tapi kalau latihannya itu tazkirah, yang keluar tadkirahnya tergantung nanti bagaimana mengemasnya. Ya itu sedikit kenang-kenangan dari saya sedikit berbagi ya berbagi pengalaman dari saya mudah-mudahan ada manfaatnya sekali lagi mohon ampun mohon maaf saya tak ceramah ya cuma berbagi ilmu berbagi sedikit pengalaman mudah-mudahan bisa uh, dilaksanakan di tempat ini di program semikian rupa uh, mudah-mudahan bisa berkelanjutan Allahumma amin dari saya cukup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh